BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Nanti kalau sudah agak senggang, aku akan berusaha mencari tahu berita mengenai si Sawung Rono. Mudah-mudahan saja dia pun selamat. Oh iya ya. Uh, terus anakmu itu bagaimana Ki? Hmm? Si Gendok Setianingsi itu nantinya mau bagaimana? Bagaimana apanya? Hmm? Ya, sepertinya dia belum bisa melupakan Mas Jatmiko. Masih sering melamun sendirian di ruang biliknya. Hmm, biar saja nih. Asmara di Tengah Bencana. Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Apa salahku? Apa salah Jatmiko? Aku merasa baik padamu dan juga pada keluargamu, juga pada anak gadismu. Tapi mengapa aku justru mendapatkan perlakuan seperti ini? Hati-hati, Jatmiko. Jangan membolak-balikan keadaan. Asmara di tengah bencana. Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya s Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Surung Panggang ngamuk begitu mendengar bahwa Setioningsi kabur dari rumahnya. Untuk melampiaskan kemarahannya, dia mengambil kampak dan menebang pohon jati yang besar. Dia tidak habis pikir. Dia tidak melihat tanda-tanda gadis cantik yang diincarnya akan meninggalkan rumahnya dengan diam-diam. Dia memang belum berhasil membujuknya agar mau dijadikan istri. Tapi setidak-tidaknya, Setioningsi sudah memperlihatkan bahwa dia kerasan tinggal di rumahnya. Semua kebutuhannya diberikan dengan cuma-cuma. Bahkan dia sudah memberikan seperangkat pakaian perempuan yang sangat mahal harganya. Maka Suruh Pangga marah sekali. Marah bercampur rasa tidak percaya bahwa gadis itu akhirnya kabur dari rumahnya. Dasar anak bodoh. Dibikin senang kok tidak mau. Apa yang dicarinya? Uh, dasar bocah perempuan tolol. Apa kurangnya Kisro Pangga? Aku belum terlalu tua. Usiaku baru hampir 50 tahun. Dan aku seorang lurah yang kaya raya. Kalau dia mau jadi istriku, maka semua keinginannya akan terpenuhi. Tapi dasar bocah bodoh, sama seperti bapaknya. Iya, Hah? Mampus kamu! Iya! Iya! Iya! Maaf Kisuro, Ma maaf. Nanti kalau pohonnya roboh bagaimana? Yang pohon di tepan ya pasti roboh. Heh, kamu itu ngomong apa, Panut? Sudah, Pergi sana. Jangan dekat-dekat. Pergi eh, sana. Iya, iya Kisuro. Eh? Tapi nanti kalau robohnya menimpa rumah Kisuro bagaimana? Bisa hancur semuanya. Biar saja, biar hancur semuanya. Hancurkan rumahku, biar. Hah? Mengapa kamu usil? Pengen tahu saja. Biar saja rumahku hancur. Iya. Karena hatiku sekarang sudah hancur. Hatiku sudah hancur lebur. Iya. Ah. Bagaimana? Bagaimana ini? Aduh, Kisro, sabar, ya. sabar Ki. Tenang, ya. tenang Ki. Jangan marah-marah begitu. Eh, eh, eh, iya Ki. Yang kamu panik. Iya. Kalau kamu berdiri di situ, belum pergi juga, kamu yang akan kutebang dengan kampak ini. Berhenti, eh, eh, iya, iya, iya Kisro. saya pergi. Maaf Kisro, maaf, maaf. Kisruh, Kisro panggah mutilawan. Apa yang kamu punyai sampai berani menentang keinginanku? Huh, aku tahu. Aku tahu pohon ini akan roboh. Memang ku sengaja. Ia roboh sekalian. Iya. Iya. Iya. Awas. Awas Kisuro. Iya, bumi. Gempa bumi. Lindung. lari jauh. jati yang tebal. Demikian pula ada beberapa orang anak buahnya yang ikut terkubur di longsoran tanah. Sumur batu di belakang rumah pun ikut terkubur. Juga kandang ternak ikut terkubur. Semuanya terkubur habis bersama seluruh harta benda yang bertahun-tahun dikumpulkan oleh Kisuro Pangga. Barangkali hanya seekor kambing yang selamat. Binatang itu berlari-lari kecil, mengitari bongkahan batu panas. Dia tidak ikut terkubur. Barangkali karena memang nasibnya masih cukup baik. Sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Dia selamat, padahal dia kecil dan lemah. kita tinggalkan sejenak bencana yang menimpa rumah kediaman Ki Suropangga. Sekarang mari kita ikuti perjalanan Bekel Manyuro. Prajurit Mataram itu mengendarai kudanya perlahan-lahan, menyisir jalanan sepi langgang. Dia menarik tali kekang kudanya begitu melihat Jatmiko duduk di tepi jalan. sebenarnya tidak ingin mengganggu ketenangan Denmas Jatmiko. Tapi sekali lagi maaf. Uh, eh, ini saya lakukan demi tugas dan amanat dari Gusti Temenggung Jayang ayah ayahanda Denmas sendiri. Oh ya, Denmas sedang melihat apa toh? Uh, aku sedang menikmati puncak Gunung Merapi yang disaput awan yang mengeluarkan lahar panas mengalir turun ke lembah-lembah di bawah. Sungguh perkasa yang merapi. Dia juga perkasa jika sedang dalam keadaan murka. Lihat begal menyuruh. Ya. Lahar panas yang mengalir di lereng-lereng merapi seperti cairan darah. Darah yang mendidih yang ingin disalurkan agar bisa keluar. Agar perut gunung bisa kembali tenang dan tentram. Aduh. Maaf Den Mas ini bicara apa? Saya kok tidak mengerti ya? <laughs> Kalau kamu ingin mengerti soal-soal seperti ini, bukan menyuruh. ya. kamu harus belajar. Ini jar. Iya, iya, iya. Apalagi ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang nasib manusia. Iya. Kita ini berasal dari mana, sekarang ada di mana, dan nantinya mau kemana. Tiga pertanyaan itu harus dicari jawabannya, Bekal Manjuro. Iya, iya, iya. Jika kau ingin mengerti benar-benar tentang aksara kehidupan. Eh, e, uh, tapi Denmas, sekarang ini sudah berapa hari Denmas berkeliaran di jalanan? Mengapa Denmas tidak menurut saja keinginan orang tua? Bekal Manjuro. Ya. Sudah berapa kali kukatakan padamu. Pada saatnya nanti, aku akan pulang. Tapi sekarang aku belum mau pulang. Aku sedang sibuk mencari jati diriku sebagai seorang manusia. Tapi apakah jati diri itu tidak bisa dicari di dalam kata menggungan, Den Mas? <laughs> tidak bisa, Bekaman Yuro. Hmm. Jati diri harus dicari di dalam diriku sendiri. Jati diri bukan ada di mana-mana, tetapi ada di dalam diriku sendiri. Wah, saya kok jadi bingung ya, Denmas. Ah, tapi sudahlah. Saya tambah tidak mengerti kalau Denmas Jatmiko bicara soal jati diri. Oh. ah, sekarang begini saja. Kalau memang Denmas Jatmiko keberatan pulang bersama-sama dengan saya, kalau memang Denmas Jatmiko masih ingin berkeliaran di jalanan untuk mencari jati diri, baiklah, baik. Saya tidak akan mengganggu Denmas Jatmiko lagi. Saya mohon maaf, maaf Denmas. Tapi ketahuilah, apa yang Denmas lakukan akan membuat diri saya susah sebagai prajurit Mataram. Saya masih harus menghidupi istri lu Denmas dan dua orang anak saya. Nah, sedangkan kalau saya tidak bisa membawa Denmas Jatmiko pulang ke Katamenggungan, saya pasti dipecat oleh Gusti Tumenggung. Nah dan kalau saya dipecat sebagai prajurit Mataram, dari mana saya bisa menghidupi keluarga saya? Ah, oh, dan sekarang saya pamit mau kembali ke dalam Katemenggungan. Saya akan laporkan apa saja yang saya lihat dan apa saja yang Denmas inginkan. Mudah-mudahan saja Gusti Temenggung Jayeng Logo tidak murka dan saya tidak harus terkena dampaknya. Mohon maaf ya Denmas, saya pamit. Mudah-mudahan Denmas Jatmiko segera memperoleh penerangan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Denmas diberi keselamatan dan kemurnian pikiran. segera kembali naik ke atas punggung kudanya. Sementara Jatmiko masih duduk dengan pandangan tak lepas dari lereng-lereng Merapi yang terus dialiri cairan lahar panas berwarna merah membara. Sebentar, Betul Manyuro. Ah, oh, Denmas, Denmas, Jatmiko, mau kemana? Ah, uh, ayo, kita pulang ke kata Katamunggungan bersama-sama. Oh, oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ya, mari dan Mas Mari. Mari saya antarkan pulang pada ayah Anda Tumenggung dan Doro Putri. Monggo, monggo silahkan dan Mas Monggo. pulang ke Katemunggungan bersama-sama dengan bekal Manyuro. Mereka berkuda menyusuri pinggiran hutan, dan tak lama kemudian mereka sudah mulai menapak di jalan-jalan Sidatan menuju kota Raja Mataram. Kita sudah sampai di mana, Yuningsih? Kita sudah jauh melewati tapal batas desa Pringsewu. Hmm. Bahkan kita sudah hampir mencapai tapal batas Jatisari. Kau tidak makan, Tri? Tadi sebelum berangkat aku makan dulu yuk hmm. Banyak makanku Makanya sekarang belum terlalu lapar uh, eh, Jenis sih mau nambah lagi nasinya uh, Ini lauknya juga masih banyak yuk ah, Sudah Sri cukup Kalau terlalu banyak makan Nanti malah tidak bisa jalan lagi karena kekenyangan. Uh, uh, um, sih, hmm? kalau sudah sampai Jatisari, rencananya mau apa? Hmm, aku belum punya rencana apa-apa, Sri. Soalnya belum tahu suasana di sana. Sejak Gunung Merapi meletus, aku belum lihat desa dan kampung kelahiranku sendiri. Tapi, apa biasanya kalau Gunung Merapi meletus desa Jatisari tidak kenalin limbahnya, yuk? Uh, dia ikut kena gempa bumi atau kena amukan wedus gembel? <laughs> ya, kalau menurut cerita ayahku dan ibuku, mm -hmm. juga cerita orang-orang tua, dulu katanya pernah desa Jatisari diserang wedus gembel. Oh, banyak yang gitu. mati dan pohon-pohon banyak yang terbakar. Ya, tapi mudah-mudahan sekarang tidak ya, Sri. Iya, iya. Aku ngeri sekali kalau bicara soal wedus gembel. Bener, yuk. Aku juga takut. Katanya kalau ada sekumpulan manusia kena terkaman medus gembel, mm -hmm. pasti semuanya mati. Oh. Hangus terbakar dan kulitnya melocot. Ngeri ya, Yu. <laughs> iya, mudah-mudahan saja kali ini desa Jatisari aman ya. Mm -hmm. Kalau dampaknya pasti ada. Cuma barangkali dampaknya tidak terlalu besar. Hmm, sudah cukup istirahat, Sri. Hmm? Uh, kita jalan lagi ya. Yuk, kalau Yuningseh masih belum capek, ayo kita jalan lagi supaya kita cepat sampai di Jatisari. Kamu tidak ingin langsung pulang ke Sumber Jati? Tidak, yuk. Aku mau mampir dulu di Jatisari. Setelah dari sana, baru nanti aku pulang ke Sumber Jati. Wah, kalau begitu ya sudah. Uh, uh, Sri, huh? tolong nasi dan lauk pauknya yang sisa dibungkus lagi ya. Iya, iya. Nanti di jalan bisa dimakan lagi. <laughs> Kita tidak perlu mampir-mampir di warung makanan. Ya Yu, mudah-mudahan kita bisa tiba di rumah Yuningse sebelum maghrib, sebelum hari menjadi gelap. Loh, loh, loh. hah Sri, ya? Itu sepertinya hmm. ada seorang penunggang kuda menuju kemari. Eh, iya. Uh, wah, jangan-jangan orang yang punya maksud tidak baik yuk. Jangan-jangan rampok atau pencuri. Ayo kita sembunyi yuk. Aku takut. Uh, tidak usah sembunyi, Sri. Huh? Belum tentu orang itu jahat. Kita tunggu saja di sini. Hmm, ah, benar dia menuju kemari. Iya. Eh, hmm. tapi sendirian kok. Tidak ada temannya. Oh, ayahku. Dia ayahku sendiri. Oh, iya. Benar, Sri. Rupanya Paman Reksona Wolo yang datang. <laughs> Aduh, syukur. Alhamdulillah. Kita tidak perlu khawatir apa-apa lagi. Waduh, ini dari mana saja kalian berdua? Kok bawa bekal makanan banyak sekali? Nanti akan kami ceritakan bersama-sama. Nanti ceritanya seru pokoknya. Hmm. Lengkap, banyak pengalamannya. Paman Rekso mau kemana? Tadinya aku mau menemui ayahmu, Sioningsi. Aku pengen tahu kabarnya tentang Sri Gondang. Lah, sekarang malah ketemu di sini. Kamu tidak apa-apa kan, Du? Ah, aku sehat-sehat saja, Ayah. Mm -hmm. Lihat saja, aku tambah cantik kan? <laughs> tambah cantik, tapi juga tambah nakal kelihatannya. <laughs> tidak, Paman Rekso. Sri Gondang itu anaknya baik sekali. Ah, kamu saja. <laughs> Saya banyak berhutang budi sama dia. Dia itu benar-benar gadis yang mulia hatinya. Sungguh, Paman. Saya tidak mengada-ngada. Iya. Memang ya. kenyataannya seperti itu kok. Sri Gondang ini seorang gadis kecil yang sangat mulia hatinya uh, Paman Reksa beruntung sekali punya putri secantik Sri Gondang. <laughs> ah, jangan begitu ya Ningsih. Sri Gondang itu seorang gadis desa biasa. Wajahnya bulat dan kakinya kotor kena lumpur sawah. <laughs> iya, tapi hatinya baik sekali. Hatinya baik dan mulia tabiatnya. <laughs> bagus, bagus. kejati ke Jatisari atau bagaimana? Atau punya rencana lain? Uh, tidak, Paman. Kami pengen langsung saja pulang ke Jatisari. Takut nanti Eyang Merapi kembali batuk-batuk. <laughs> Sudahlah kalau begitu. Ayo, kalian berdua naik ke atas kuda, biar aku yang jalan kaki. Ayo. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana seri ke-45 yang didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setioningsi, Nika sebagai Sri Gondang, Nanang sebagai Jatniko, Edi Dosa sebagai Bekal Manyuro, Yoko sebagai Suropangga, Guritna sebagai Panu, Iwan Dahlan sebagai Rekson Wolo dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi setelah Setioningsi dan Sri Gondang tiba di desa Jatisari? Dan bagaimana dengan Raden Mas Jatmiko setelah ketemu orang tuanya di dalam Katumenggungan? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Yeah.